Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Qala al-mu'allif qala al-mu'allif rahimahullah taala al-mithalu tsani. Badan. Al-mithalu tsani qulubul ibad قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن والجواب أن هذا الحديث صحيح رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمر ابن عمرو بن بن عاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahmani ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha'u thumma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atika waqad akhadha salafu ahlus sunnati ahlus sunnati bi dhahiril hadithi wa qalu Inna Allah Ta'ala Inna lillahi Inna lillahi Ta'ala Aswafi'u Hakikatan Nasbuduha lahu kama Asbaduha Kama asbataha Lahu Rasuluhu Kama asbataha lahu Rasuluhu Sallallahu alaihi wasallam Wala yalzamu min Kawmi Kulubi bani adama baina isba'aini minha antakuna. مماثلة لها حتى يقال حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره فهذا فهذا السحاب مسخور مسخ مسخر مسخر مسخر مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا يمس ولا ي... وهو لا يمس السماء ولا السماء السماء ولا الأرض وي... ويقال آه، بدر بدر بدر بين مكة والمدينة مع المدينة بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما فقلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة ولا يلزم من ذلك المماسة ولا- al mamasatu المماسة ولا الخلول nah Eh, subhat yang ketiga adalah tentang hadis hati manusia di antara dua jari dari jari Allah Ar-Rahman. Jawabannya dari sisi sana hadis ini sahih ditemukan oleh Muslim di bab yang kedua dari kitabul Qadar. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As senyap beliau mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Sesungguhnya hati anak keturunan Adam seluruhnya di antara dua jari dari jari-jari Allah Ar-Rahman Bagikan satu hati yang Allah bolak-balikkan sebagaimana dia mau. Kemudian Nabi berdoa, Ya Allah wa Zat yang memaling-malingkan hati, paling kalah hatiku, hati kami pada taat kepadamu. Dan al-sunnah dan salaf itu al-sunnah wal jamaah memahami hadis ini sebagaimana makna zahirnya. Mereka mengatakan innalillahi ta'ala asabi'a. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa jari secara hakiki kita yakini adanya hal tersebut lahu bagi Allah sebagaimana e, Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkannya. Dan tidaklah mesti kalau hati manusia itu diantara dua jari Allah tidaklah mesti bermakna eh, bahasanya hati manusia tersebut menyentuh tangan Allah sehingga hati kol sehingga ada orang yang mengatakan bahasa hadis ini muhimunil hulul bisa menimbulkan salah faham bisa e, menimbulkan makna hulul menyatunya Allah dengan hamba lalu sehingga wajib kita palingkan dari makna zahirnya maka bantahannya ini, uh, ada dua poin yang pertama fahadah sahab maka yang namanya mendung itu ditundukkan oleh Allah, diatur oleh Allah di antara langit dan bumi. Ini sebagaimana nas ayat Al-Qur'an di surat Al-Baqarah. E, sahabil musakhari baini samai wal Wawa dan ternyata mendung itu tidak menyentuh langit, tidak pula menyentuh bumi. Maka kata-kata baina tidak berarti mesti menyentuh. Contoh yang lain, Lembah Badar itu antara Mekah dan Madinah Padahal jauh Antara Bainah antara Badar dengan Mekah dan Madinah Maka hati anak Adam seluruhnya di antara dua jari Allah Ar-Rahman secara hakiki Namun walayal zamin dalika tidaklah mesti dari hal tersebut Adanya saling menyentuh Dan adanya hulul menyatunya Allah dengan hamba Agus mulakhisan mulakhisan lima ada mana jawab musannifi rahimahu taala kita fi hadis sudah awala Hakikat Nabi bila Subhanahu wa taala annahu laisa kamitslihi mustanidina mustanidina ala kitab rabbina wa sunnati nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa ijma'i salafi salihin yang kama zakara al-musannifu rahimahullahu Hadal hadisu fi sahih muslimin Wal mutakarru Wal mutakarru indana Wal mutakarru indana Qabulul hadisi sahihi Wala Natahammalu Natahammalu hujjatihi au syarfihi an ghirihi fal naslamu lahu yastawi indana bidzalika ma kana mafhuman lana wa ma lam yakun mafhuman ya Allah azza wa jalla amaruna bidzalika amaruna, amarna bidzalika wa mimma qala wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu Qala ta'ala wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim wasihatul hadisi binaklil uduli siqati bisyurutil muktabarati allati taqaddamat ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma fatahu min hukmin hadza mimma qadallahu wa rasuluhu min al-amri fa naslamu lahu fa nuslimu lahu nah maka aku katakan itu idohat dalam rangka menjelaskan dan meringkas isi kandungan jawaban penulis untuk membantah subhat ini. Yang pertama akidah kita tentang Allah, eh, akidah kita sunnah tentang Allah tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah dalam semua nama, sifat dan perbuatannya. Dan keyakinan ini perlu kita berlakukan secara umum dalam semua sifat Allah baik sifat dzati ataupun filia. Hal ini dengan karena kita bersandar pada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita dari jemaah salafus saleh. Yang kedua, sebagaimana dikatakan oleh penulis, bahasanya hadis tersebut uh, ada dalam Sahih Muslim dan satu hal yang sudah menjadi ketentuan baku indana uh, di, uh, dalam pandangan kita wajibnya menerima hadis sahih wala tata wala natamahalu dan kita tidaklah cari-cari alasan firaddihi untuk membantah hadis yang sahih atau menyelewengkan penafsiran hadis yang sahih dari makna zahir akan kita pasrah kepadanya sama menurut sama saja menurut kita dalam masalah menyikapi menerima hadis yang sahih baik hadis tersebut bisa kita pahami dengan akal kita ataupun tidak bisa kita pahami karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menerima hadis yang sahih dari Nabi. Apa yang diberikan oleh Rasul ambillah dan apa yang dilarang oleh Rasul maka berhentilah. Tidaklah pantas yaitu tidak boleh bagi orang beriman laki-laki ataupun perempuan jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara mereka memiliki pihak pilihan yang lain berkaitan dengan urusan mereka maka eh, kesayangan hadis dengan nukilan e, perawi yang uh, adil, siqa dengan syarat-syarat yang telah diakui yang telah ditetapkan uh, alat ditakut yang telah disebutkan di lembar-lembar yang lewat ya, dan itu nukulan tersebut dari orang yang adil dan sikap sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang menjadi isi kandungannya ya, Ada mimma qadallahu wa rasuluhu minal amri Karena di antara ketetapan Allah dan Rasulnya Fanuslimulah maka kita pasrah padanya Wahyu Thalithan yusfidu ma athbatahu hadal hadithu Hadal hadithu Hadal Wala nuraduhu Bal nah. Nakbaluhu Walillah binufusin binufusin mutmainatin radiyatin wa qulubin man munsyarihatin munsyarihatin wa naqulu qulubul ibadi kulluhu kulluha baina isbat isbat atau bi'irrahmani azza wa jalla wala nuridu ala nazidu wala nazidu ala jalika, wala naqutu minku, bal nusuru bal nasunuhu nasunuhu bal nasunahu an ummi taktadibati wal khoyalati wal fariwati, wa nasallimu lahu wa naqulu innahu haqqun ala haqiqatihi nah kita tetapkan apa yang ditetapkan dalam hadis ini sebagaimana mal zahirnya, kita tidak menolaknya namun kita menerimanya walilhamdu Dengan jiwa yang tenang, yang ridho dan hati yang lapang. Ini kita katakan sebagaimana isi hadis ini, hati manusia seluruhnya di antara dua jemari Allah, Ar-Rahman Azza wa Jal. Kita tidak nazitu ala dhalik. Kita tidak memberikan keterangan lebih banyak lagi daripada itu. Tidak berlaku kita kurang-kurangi Namun kita jaga hadis tersebut Dari prasangka-prasangka yang dusta Dari imajinasi-imajinasi yang kosong Kita pasrah kepadanya Dan kita katakan itu adalah kebenaran Sebagaimana makna hakikinya Hadal hadis Hadal hadis wa itbat wa itbatuna lahul wala an isba wala anna isba'ain wala an isba'il air rahmani isba'ir rahmani tamasul qulubi kuluba tamasul quluba aw anna quluba tamasu isba'air rahmani wa wa hatta amthilatun minal hasi wal minal hissi minal hissi wal musyahadati fasahabu musah musah musakharun bainas sama'i wal ardi fala yang fala yamusu samaa samaa bi aqlahu wal ardo bi asfali bi asfalihi walam yakul ahadun wa yudzalika wal mithalun akhar. nahnu mutaf muttafiquna muttafiquna ra'yul aini ra'yul aini wa jarrafiyan jarrafiyan wa urfan anna bainal madinah ta Bainal Madinati wa Makkah qura wa minha Badrun. Fa idza qala al-qailu Badrun bainal bainal Makkah wal Madinati la yakuru ahadun la yufakkiru la yufakkiru ahadun minal uqala'i anna Badran yamusul Madinata wa yamsul Makkah wa batalat hadhihi syubhatu Walillahi hamdu wa bakiyal hakku. haqqu haqqan. Wa bakiyal haqqa wa bil wa bakiyal haqqu hakikatihi kama afadahu zahirul hadithi walillahi hamdu wal minnatu wal minnatu. La yalzam tidaklah mesti dari isi kandungan hadis ini dan jika kita menetapkan isi kandungannya tidaklah mesti terjadi makna al-hulul bersatunya Allah dengan hamba di dalam mesti maknanya dua jemari Allah menyentuh hati manusia dan hati manusia bersentuhan dengan dua jemari Allah. Berikutnya ada beberapa contoh dari indrawi yang bisa disaksikan dengan mata kepala. Itu dua contoh. Yang pertama, mendung itu Allah tundukkan di antara langit dan bumi. Maka ternyata dia tidak menyentuh bagi sisi atasnya. Eh, dengan sisi atasnya dia tidak menyentuh langit, dengan sisi bawahnya dia juga tidak menyentuh bumi dan tidak ada satupun orang yang mengatakan semisal itu Contoh yang lain adalah kita semua sepakat orang yang lain kita lihat sendiri Dan demikianlah fakta geografisnya Dan itulah e, kebiasaan Menunjukkan bahasanya di antara kota Madinah dan Mekah terdapat banyak e, kampung Di antaranya adalah kampung Badak maka jika ada orang yang mengatakan Badar di antara Mekah dan Madinah, tidak ada seorang pun dari orang yang berakal yang berpikir bahasanya Badar itu menyentuh Madinah atau menyentuh Mekah. Maka batalah subhat ini walillahil hamdu. Sehingga tetaplah kebenaran sebagai kebenaran sebagaimana makna hakikinya, sebagaimana kandungan zahir hadis. Maka milik, eh, milik Allah, hanya milik Allah segala pikiran dan anugerah. miskin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-misal salisu inni ajidu nafsa rahmani min kibaril yamani wal jawabu anna hadzal haditha rawahu imam Ahmad fil musnad min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam ala innal imana yamanun wal hikmata yamaniyatun wa ajidu nafsa rabbikum min kibaril yamani qala fi majma'il zawaidi rijaluhu rijalus sahihi ghairu subay bin wa huwa thiqatun qultu wa kana qala fi an Subay bin min ats salitati wa qad rawa al-bukhari nahwahu fi tarikh kabir wa ala dhahirihi wa nafasu fihi ismu masdarin nafasa yunafisu tanfisan mithlu farraja yufarriju tafrijan wa farraja Wahat hakada eh, kala ahlu rumati kama fi minayati wal kamusi wal wa makoyisi rumati kala fi makoyisi rumati an nafasu kullu syai'in yupari yubihi an makrobin fayakunu ma'na hadithi an natanfisa Allah ta'ala anil mu'minina yakunu min ahli yamani kala syaikhul islam ibn taymiyata wa ha'ulai humul ladina qatalu ahla rijati wa fatakul ansara Fabihim nafasa rahmanu anil mu'minina al-qurabati al qurabati Intaha kalamuhu min majmu'in fatawa Syekhul Islam Ibnu Ibni Ali Ibn Qasim Nah uh, Sebab yang ketiga aku jumpai Nafsu Rahman Min Kibal Yaman dari arah Yaman Maka jawabannya disinjat ke Imam Ahmad dalam musnad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah sesungguhnya iman itu Yaman dan hikmah itu juga dari Yaman dan aku menjumpai nafsu roh Arab kalian dari arah Yaman. Di Majmu' Zawaid Al-Haythami mengatakan para perawinya adalah perawi sahabat atau Muslim selain Subaib atau Syabib dan dia adalah siqah. Kultu aku katakan demikian pula dikatakan oleh Ibnu Hajar di takrib tentang Syabib atau Syubaib, Allah alam pastinya. Dia adalah siqah perawi yang siqah min salisa dari tobakoh yang ketiga dalam sepuluh tobakoh perbuatannya Ibnu Hajar. Uh, Bukhari juga meriatkan semacam ini di Tarikh Al-Kabir. Dan di sini sebagaimana zahirnya, namun ingat nafsu di sini adalah isim masdar dari nafasa nafsu tanfisa. Isim masdar bukan masdar. Kalau masdar dari nafasa nafsu tanfisa isi masdarnya nafsan. Contohnya faraja yufariju tafrijan wa faraja. Menghilangkan susah. Faraja yufariju masdarnya tafrijan, Isi masdarnya faraja. Demikian yang dikatakan oleh para pakar bahasa Arab sebagaimana dalam Nihaya fi Hadis, Al-Qamus Al-Muhit dan dalam Mujam Maqais Al-Lughah. Di Mu'jam makas al dikatakan nafsu kulis artinya alat yang menghilangkan al makruh kesusahan. Sehingga makna hadis senya tanfis Allah Subhanahu wa taala untuk orang orang yang beriman itu yakunu berada dari arah penduduk Yaman. Intim yang mengatakan mereka mereka itulah orang-orang yang memerangi ahlu di masa Abu Bakar. Mereka menaklukkan berbagai kota Nah, maka dengan mereka maka Allah menghilangkan dari orang-orang beriman berbagai kesusahannya Majib Fatawa Sufyan Temiyah yang dikumpulkan oleh Ibnu Qasim dan anaknya penjelasannya tadi <clears throat> awalan yadharu anna al-haditha bi di majmu'i turukihi hujjatun bal wa inna sahihun wa inna hasanun insyaallah wa ma damal amar amru fihi kadzalika fa innahu yajibu qabuluhu wa taslimu ma abadahu dan yang makna nafasa ma makna nafasi fil hadithi hal huwa ma tanafasu bihi tanafasa bihi tanafasa bihi au yang fasubihi mayunafisu bihi mayunafisu bihi fa nafsu ismu masdari min naf min nafsa nafasa yunafisu nafasa yunafisu tanfisan wa naf wa nafasan wa mithluhu faraja yufarriju tafrija wa faraja wa mithluhu salam yusallimu salama yusallimu tasliman wa salama wa ala hada fa inna ma'na nafasi fil hadithi laisa ma' yatanaffasu bihi wal ma ya yunafisu bihil qurbatu wa yufratu yunafisu bil qurbata yunafisu bihil qurbata wa yufratu bihi bihi wa yufarriju bihi asyiddata nah aku katakan meringkas jawaban penulis dalam poin-poin berikut ini yang pertama nampaknya hadis ini dengan melihat e, jalur-jalurnya adalah hujah boleh jadi sahih boleh jadi hasan insya Allah jika keadaannya demikian, maka wajib untuk menerimanya pasrah dengan isi kandungannya. Kemudian yang kedua apa makna naf, nafsu di dalam hadis? Apakah dia mata nafas sebi ataukah mayunafi subi? Alat untuk bernapas atau alat untuk menghilangkan susah. Nafsu dari isi mas dan dari nafas dan fisan wa sebagai nama faraja yufariju itu takhrijan wa faraja. Contoh yang lain adalah salam yusallimu masdarnya tasliman isim masdarnya salaman. Wa ala hadha maka berdasarkan penjelasan ini, ini maka makna nafs bil hadis bukalah mata nafasabihi sesuatu yang digunakan untuk bernapas. Kalau tidak membutuhkan udara untuk bernapas. Maka yang dimaksudkan adalah mayunafisu bil kurba. Sesuatu yang bisa untuk menghilangkan kesusahan, menghilangkan kesulitan. Bagus. ثالثا يواجه هذا الأمر الذي هو معنى النفس أنه تحقق ما وعد به الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من تنفيس القربة عن أهل اليمن عن أهل الإيمان أن أهل اليمن هم من قاتله أهل الردة مع أبي بكر وكذلك Ashamu أسلموا في فتح الأقطار والأمصار لأهل الإسلام وكان بهم تنفيس القربة عن أهل الإسلام واتساع Rukatihi طاعته فارتفعت هذه الشبهة التي توهمها Tawahamaha توهمها المؤهلون وأرادوا أن يلصقوها بنا معشر أهل السنة وهم فهموا من الحديث نفسا أن الله يتنفس ونحن نقول نفس الله نفس الرحمن هو تنفيسه عن أهل الإسلام القربة وكان ذلك من أهل اليمن Nih, yuadihu hadal amra yang menjelaskan hal ini maka ini adalah makna nafs. Eh, Inna tahaqqaqa telah uh, telah jelas apa yang dijadikan oleh Allah melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam berupa penghilangan kesulitan dari orang-orang yang beriman. Anak al Yaman bersama orang-orang Yaman dekatlah orang-orang yang memerangi eh, orang-orang murtad bersama Abu Bakar demikian pula mereka asamu ini berperan dalam menaklukkan berbagai daerah dan kota untuk, untuk kaum muslimin keadaan keberadaan mereka maka hilanglah kesulitan dari orang Islam dan luaslah wilayah kaum muslimin kata tolaklah subhat yang dianggap ada oleh orang-orang yang lalu taktil dan mereka ingin melekatkan subhat tersebut bina kepada kita wahai e, kelompok Alusuna maka mereka pahami dari hadis tersebut adalah napas artinya Allah bernapas Padahal yang kita pahami nafsu Allah, nafsu umat artinya tanfis menghilangkan kesusahan dari orang Islam. Al-Kubat satu kesusahan. Bahkan dari kerjaan itu dijumpai ahli Yaman dari ulama Yaman atau dari penduduk Yaman. Kemudian uh, subhat yang keempat uh, Rajjahahu ابن ذكر الخلافة وأول asrarullah pada alimillah di tafa'a wa tafa'a fadabbarahunna bi qudratihi wa khalaqahunna sab'a samawati wa dawlahul nawawi bi tafsirihi eh, qawlan li ibni Abbas wa aktaru mufassir wa aktaru mufassir salafi wa tamasukan tamassukan tafwidan Nah, uh, yang maksud isbat adalah sumastawa ila sama dan istiwa menuju langit. Maka jawabannya ulama al-sunnah tentang penafsiran hadis ayat ini ada dua sikap. Yang pertama istiwa di sini maknanya adalah irtafa'a naik menuju langit. Inilah pendapat yang dirajikan oleh Ibnu Hajar dalam tafsirnya setelah menyebutkan khilaf ulama dia mengatakan makna yang paling mendekati dengan firman Allah Jalla sana'u semesta sama'i fasawahunna adalah ala alihinna tinggi di atas langit dan tinggi lalu mengatur langit dengan kekuasaannya dan menciptakannya menjadi tujuh langit. Sangat Barawi menyebutkan dalam tafsirnya ada pendapat yang lain dari Ibn Abbas dan mayoritas ahli tafsir dari kalangan salah. Eh, atau eh, perkataan ini disebutkan oleh Bukhari dengan tafsirnya sebagai pendapat Ibn Abbas dan mayoritas ulama eh, ahli tafsir dari kalangan salaf dan hal tersebut karena berpegang teguh dengan daya lafad istawa dan masakan ilmu tentang bagaimana istawa ini kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian yang eh, kedua, wal qaul pendapat yang kedua. Bismillah. Al-Qaul Sani Innal Istiwa'a inal Istiwa'a Innal Kuna lima yang وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة في سورة البقرة والبغاوي في تفسير سورة فصلت قال ابن كثير أي قصد أي قصد أي قصد إلى السماء أي قصد إلى السماء والاستواء ها هنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه أدى فإلى وقال البغاوي أي amada ila khalqis samai. Nah, pendapat yang kedua mengatakan istiwa di sini maknanya adalah keinginan atau maksud yang sempurna. Ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya eh, di surat Al-Baqarah. Demikian juga Al-Baghawi di tafsir ketika membahas tentang surat Fusilat. Demikian juga sesak di Taisir Karim Rahman juga menguatkan pendapat yang kedua. Ibnu Kathir mengatakan artinya kosoda ila sama termasuk menuju langit. Maka istiwa di sini mana mengandung memuat makna e, bersengaja wal ikbal dan perhatian. Karena di sini mutaati dengan ila. Bagawi mengatakan ayu umdatin ila khalqis sama'i Ay amada ila khalqis samai artinya Allah bersengaja untuk menciptakan langit. Asad, asad. وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به ألا ترى إلى قوله تعالى أين يشرب بها عباد الله حيث كان معناها يروي بها عباد الله لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروي فالفعل يتضمن معنى يضمن فالفعل يتضمن يتضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم ليلتئم الكلام قال الشارح وهذا الجواب عن هذه الشبه شبه شبه وهي الرابعة التي ادعى علينا أعني على أهل السنة أنهم أول النصوص فإذا تدبرت تدبر التأمل متأمل متأمل يطلب البصيرة والفهم الصحيح يظهر لك ما يأتي أولا الاستواء في هذه الآية ثم استوى إلى السماء سواهن سبع سماوات أنا استوى إلى السماء ارتفع إليها وهذا التفسير بالمعنى لا تفسير الكيفية فقد سبق أن أهل السنة yufawwiduna ilma al-kayfiyati fi jami' sifati wa minha al-istiwa'u ila sama wa qad dzakara syekhu rahimahullahu tarjiha jarir nah Kemudian menanggapi pendapat yang kedua pendapat Ibnu kafir pendapat ini bukanlah memalingkan kalimat dari makna zahirnya karena kata kerja istawa di sini bukan dengan huruf yang menunjukkan roya wal intiha akhir dan puncak maka berubahlah eh, uh, makna dhaha, uh, eh, istawa kepada makna yang lain binasibu al-har yang uh, eh, mencocoki huruf yang menjadi gandengannya Tidakkah engkau melihat firman Allah aina yashrabu biha ibadullah bukan yashrabu minha mata air yang minum dengannya para hamba Allah Haitsu kana maknaha makna yashrab min eh, yashrab bi adalah yarwi. Yarwi biha hilanglah dahaga dengannya para hamba Allah. Karena kata kerja yashrab jika bergandeng dengan bak berpindah kepada makna yang sesuai yaitu yarwi. Fal fi'lu maka yang namanya kata kerja itu memuat makna yang sesuai dengan makna huruf yang berkaitan dengannya supaya selaraslah kalimat. Kalau cuma minum namun belum tentu hilang dahaga maka ia serabu minha. Minum sebagian darinya. E, maka inilah jawaban untuk subhat ini yang merupakan subhat yang keempat yang dituduhkan kepada kita ahlu sunnah bahasanya ahlu sunnah mentakwil nusus dan jika Anda renungkan dengan renungan orang yang benar-benar memikirkan, mencari ilmu, mencari pemahaman yang benar, akan nampak bagi Anda poin-poin berikut ini. Istiwa dalam ayat ini sumastawa ila samai Alu, alu sunnah memiliki dua pendapat tentang maknanya. Yang pertama adalah irtifa. Maka idan maka jika demikian menurut pendapat ini istawa ila sama artinya irtafa'a ilaiha itu adalah penafsiran untuk mana bukan penafsiran cara ya, untuk istiwa. Dan telah lewat pasti ahlu sunnah menyerahkan ilmu tentang e, cara istiwa dalam semua sifat. Di antaranya adalah istiwa ila samai. Pokoknya para syekh dan penulis telah menyebutkan Maksudnya ada pendapat yang dirocikan oleh Ibnu Jarir Pendapat yang kedua istiwa dalam ayat di atas maknanya adalah Eh, menuju eh, benar-benar bermaksud untuk menuju satu tempat Sumastawa ila samai Aikosada ila samai Amada bersengaja ke langit Lalu Allah mengatur langit menjadi tujuh lapis langit Maka ini namanya kata kerja itu yufasa perlu ditafsirkan dengan makna huruf yang menjadi gandengannya fa innahu yudhaminu ma'nal harfi karena ya, kata kerja tersebut memuat makna huruf maka istiwa di sini sebagaimana dikatakan oleh Syekh eh, Ibnu Katsir memuat makna e, eh, al-qasd bermaksud ke satu tempat karena karena istiwa di sini mutaati dengan huruf ya. Demikian makna intihak wal Wah, Wahakata demikian pula semua fi'il yang bersambung dengan harf. Ya ta'alak bijar wa majur berkaitan dengan jar dan majur maka dia mengandung makna harap yang e, menjadi sebab muta'adinya satu fi'il. Mana firman Allah aina yashabu bi ibadallah artinya yarwi hilang dahaga. Dengan sebab minuman tersebut tanpa Allah para penghuni surga. Ada di sini ya serap itu menyambung dengan bak eh, alati doman arai sehingga ya, ya, so, uh, ya, ya, ya, itu mengandung makna rai hilanglah dahaga. Fafusira yasrabu biha dengan yarwi biha. E, Wabiha dan maka dengan keterangan ini maka tolaklah tuduhan kepada sunnah. Ya, kalau sunnah dituduh melakukan takwil terhadap ayat ini. Kemudian uh, contoh yang kelima dan keenam dari firman Allah di surat Al-Hadid dan dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada dan firman Allah di surat Mujadilah dan tidaklah lebih sedikit dari jumlah itu ataupun lebih banyak kecuali Allah bersama mereka di mana saja mereka berada. Jawabannya sebenarnya anal kalam pembicaraan tentang dua ayat di atas adalah satu hal yang benar mengikuti makna hakikinya dan zahirnya. Akan tapi apa makna hakiki dan zahirnya? Hal yuqal inna zahirahu sunnya zahir ayat dan hakikatnya menunjukkan bahwa Allah bersama makhluknya muayyanatan kebersamaan yang yang tadi maknanya adalah bercampur dengan makhluk atau menitis pada tempat makhluk atau kita katakan bahasanya zahir ayat adalah sebagaimana hakikinya bahasanya Allah bersama makhluk dan kebersamaan yang tak tadi yang bermakna bahasanya Allah meliputi makhluk Allah mengetahui gerak-gerik makhluk, kemampuan, pendengaran dan penglihatan. Ya. Eh, Allah mengetahui mereka semua. Watadbir dan mengatur wasultanan dan kekuasaan dan makna-makna rububiyah yang lain disampaikan oleh Allah itu tetap tinggi di atas ars di atas seluruh makhluknya Walau tidak dilakukan bahasa pendapat pertama ini bukanlah makna yang diinginkan oleh siap dan bukanlah makna yang ditunjukkan oleh yatullah alaihi biwajibnal wujud tidak pula ditunjukkan oleh ayat di atas dari sisi manapun hal itu dikarenakan ma'iyah di sini disandarkan pada Allah azza wajal dan Allah terlalu agung dan lebih mulia kalau sampai ada satu makhluk yang meliputinya Kemudian ma'iyah dalam bahasa Arab yang dengannya turun Al-Quran tidak mengharuskan ajana percampuran benda atau kebersamaan dalam tempat namun hanya menunjukkan mutlakil musahaba, eh, namun hanya menunjukkan adanya e, menemani e, kemudian ditafsirkanlah makna bersama kalian itu fikulin fikuli mautin di setiap Eh, ayat atau dalil biasa bisa sesuai dengan makna dalil. Maka dalam bahasa Arab ma'a tidak tidaklah mesti berarti e, bersatu tempat apalagi bercampur. Ini. Memang boleh jadi kita katakan gula bersama air artinya campur. Boleh jadi ustadz bersama guru di kelas itu, itu artinya satu tempat. Nanti tidak mesti demikian. Nih. Allah katakan Muhammad Rasulullah waladina ma'ahu Muhammad utusan Allah dan para sahabat yang bersamanya apakah selalu kemana-mana bareng satu tempat nih, Nabi ke WC semua sahabat di WC semua tidak maka ma'iyah dalam bahasa Arab tidak mesti mengharuskan makna ikhtilaf e, percampuran zat tidak pula e, menyatunya tempat Maka aku katakan inilah uh, uh, ini adalah uh, misal berikutnya yang merupakan misal yang kelima dan keenam tentang ma'iyatu Rabb tentang kebersamaan Allah Jalla wa'ala maka dua ayat di atas memuat isbat sifat ma'iyah ditetapkannya sifat ma'iyatullah kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu hal yang hak sebagaimana makna hakikinya. Non apa uh, apa hakikat hal itu uh, hakikat hal itu adalah ma'iyah dalam dua ayat yang mulia ini disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala maka apa yang disandarkan pada Allah maka itu adalah diantara sifat khusus uh, Allah atau diantara sifat Allah yang khusus bagi Allah tidak ada satupun makhluk yang bisa menyerupainya dan Allah pun tidaklah menyerupai uh, eh, satupun makhluk. Balma'iyah guna kebersamaan di sini mengandung makna Allah mengetahui, meliputi makhluknya dan mengatur segala urusannya. Sebagaimana bermakna uh, kudratahu wa sultanahu eh, uh, bahasanya Allah itu kuasa dan kuasa atas makhluknya. Dan inilah ma'iyah yang bersifat umum. Faidah nazar, maka jika anda memperhatikan ayat yang pertama yaitu ayat di surat Al-Hadid maka akan jelas bagi anda bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan di antara keduanya yakni antara ma'iyah dan antara al-ulu istiwa al ars maka ini menunjukkan bahasanya kebersamaan dengan istiwa itu tidak bertentangan Allah tetap istiwa di atas ars dan Allah bersama makhluk. Demikian juga jika kita renungkan ayat yang kedua yang beliau sebutkan yaitu ayat di surat Mujadilah akan jelas bagi anda bahasanya eh, bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala memulai ayat dengan ilmu dan menutupnya dengan ilmu. Dan Allah katakan di awal ayat kita akan kamu lihat bahasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Kemudian Allah tutup, Allah maha mengetahui segala sesuatu. Maka ayat yang kedua yang dibawakan penulis diawali dengan ilmu dan ditutup dengan ilmu. Dan kesimpulan dari dua ayat ini bahasanya Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya dalam masalah ilmu, pengaturan, kekuasaan dan kekuasaan. Wala takhfa min aqwalil ibad tidak ada satupun perkataan hamba yang tidak diketahui oleh Allah. Wala af'aluhum khafiyah tidak ada satupun perbuatan hamba yang sama tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasamata amrun akhar di sana ada bantahan yang lain yaitu kebersamaan dalam bahasa Arab tidak mesti berarti menetes menitis di satu tempat atau saling bersentuhan atau lebih parah lagi mukhalatah bercampurnya zat Aku katakan bahkan eh, bahkan ma'iyah dalam bahasa Arab itu semata-mata bersama. Semisal orang Arab mengatakan Lana zalu kami terus menerus berjalan dan rembulan bersama kita. Orang yang berakal tidaklah memahami bahasanya rembulan halun fi amkinatihim berada di tempat mereka atau bercampur dengan mereka. Banyak pula rajul maka seorang bisa mengatakan fulana itu bersamaku. Ya, yang dimaksud dengan fulana adalah istrinya. Padahal boleh jadi dia di sisi timur bumi, sedangkan istrinya di sisi barat bumi ataukah sebaliknya. Mungkin kita pecah kesempatan pagi hari ini. kesimpulannya sarannya sobat kurang banyak faedahnya. Ya kan? Coba ngulang lagi. Siapa Allah? ganti ini, waktu malam Hah? Ya, waktu malam an kalimatil Hah? E, menyikapi khilaf ulama Raful malam menghilangkan celaan dan aimatil a'lam terhadap para ulama. tidak tips. Sebulan empat bulan selesai. Waktu malam tuh setebal akhir sajid Kurang lebih Tapi sedikit hmm? Soft Pakai cetakeknya Zuhair Sawis